Sekarang <clears throat> insya Allah kita akan bahas tentang pembahasan masalah haji. Setelah kita selesai membahas masalah puasa, maka sekarang tibalah saatnya untuk membahas masalah haji. Ketahuilah kata Alhamdulillah Haddad, ma'asyir saudara-saudara Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk yang sudah ditetapkan dengan kebaikan darinya. Wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma dan supaya semoga kita jadikan sebagai hamba-hambanya yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah dalam pernyataannya tersebut. Annal hajja ila baitillahil haram ahadu mabanil Islam bahwasanya melaksanakan ibadah haji menuju Baitullahil Haram salah satu daripada pondasi agama Islam. Wa huwa fardun lazimun Haji itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan mahtumun ala kulli muslimin mustati'in fil umri marratan wa kadzalikal umrah. Yang diwajibkan atas setiap orang muslim yang mampu di dalam seumur hidupnya sekali. Begitu pula umrah. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah wajib kepada manusia untuk melaksanakan haji haji ke rumah Allah, ke Ka'bah maksudnya Man istata'a ilaihi sabila bagi siapa-siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Wa qala Allah li khalilihi Ibrahim alaihissalam wa azin fin nasi bil haji yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Dan umumkanlah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji maka mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki dan dari segala penjuru mereka akan datang. Liyashhadu manafi'alahum supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat dan mereka menyebutkan nama-nama Allah pada hari-hari tertentu. Wa ala ma razaqahum min bahimatil an'am karena bersyukur terhadap apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka daripada binatang ternak. Fakulu minha imul ba'isal fakir. Maka makanlah daripada binatang ternak tersebut dan berikan makan kepada para fakir miskin. Thumma liyabdu tafazahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian supaya mereka melaksanakan menyelesaikan urusan mereka dan menepati nazar mereka kemudian mereka melaksanakan tawaf di Ka'bah zalika wa ya'zim hurumatullah fa huwa khairun lahu inda rabbih yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan kemuliaan kehormatan Allah maka itu lebih baik darinya di sisi Tuhannya jadi ketika Allah SWT memerintahkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Sayyidina Ismail untuk membangun Ka'bah yang keberapa kalinya karena Ka'bah itu direhab pernah direhab dari asal mulanya itu sampai 10 kali bahkan sekarang sudah lebih jadi dari mulai Nabi Allah Syih Nabi Ibrahim sampai di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu yang terakhir nah, baru kemudian setelah setelah zamannya Nabi juga pernah direhab. Ketika Nabi Ibrahim sudah selesai rampung pembangunan daripada Ka'bah tersebut, maka turunlah ayat ini. Turunlah perintah Allah Ta'ala untuk diumumkan kepada seluruh manusia supaya mereka datang untuk bertawaf di Ka'bah ini. Karena Ka'bah yang ada di dunia ini merupakan sambungan daripada Baitul Makmur yang ada di langit yang kelima. Ada riwayat yang ketujuh. Jadi Baitul Makmur itu adalah sebuah masjid yang Allah ciptakan di atas langit sana. Di mana setiap hari di Baitul Makmur itu Allah Ta'ala menciptakan malaikat sejumlah 20 ribu orang. 20 ribu malaikat setiap hari. Di antara mereka ada yang diciptakan hanya untuk sujud saja dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Di antara mereka juga ada yang diperintahkan untuk rukuk-rukuk saja sampai hari kiamat. Ada yang berdiri dan begitu seterusnya. Dan subhanallah, padahal mereka tidak bergeming sedikit pun dalam keadaan sujud sampai akhir, dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat nanti. Tapi ternyata mereka semua mengatakan nantinya, Ya Rob, ma abadna haqqa ibadati. Wahai Tuhanku, kami tidak melaksanakan ibadah sebaik-baik ibadah. Oh, kalau malaikat yang semacam itu mata demikian apalagi kita gitu. Nah, jadi nah itu Baitul Makmur itu pas tepat di atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berada di tengah-tengah bumi. Jadi berujung ke atas sana itu adalah Baitul Makmur. Sehingga ketika sudah rampung pembangunan Ka'bah tersebut, Allah memerintahkan Sayyid Ibrahim untuk memanggil semua orang untuk datang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana engkau perintahkan aku untuk mengumumkan kepada seluruh manusia padahal suaraku ini terbatas?" Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Sampai ucapkan saja apa yang aku perintahkan laksanakan saja dan aku yang akan menyampaikan semuanya. Nah, di sini ada hikmahnya. Di mana kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sebab. Wa likulli syai'in sababa. Jadi harus sebab. Tasabub itu harus. Sementara nanti akibat daripada sebab yang akan kita peroleh itu itu Allah yang menentukan, bukan kita. Nah, itulah maksudnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman atau dalam kitab eh, di kitab rotibnya itu beliau itu selalu mengajarkan kita mengajurkan kita untuk selalu membaca wiridnya yang sangat terkenal itu apa Bismillah amanna billah wa mayu'min billah la khaufun itu artinya daripada tasabbuk itu jadi bismillah kalau kamu ingin berkehendak sesuatu lakukan bismillah lakukan amanah bila tapi harus didasari dengan keimanan pada Allah taala. Artinya apa? Walaupun kita berusaha kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksana. Walaupun kita tidak berusaha kalau Allah berkehendak akan terlaksana. Jadi kalau sudah kita beriman semacam itu, wa may yu'min billahi Kalau sudah orang beriman kepada Allah taala, melaksanakan segala sesuatu dengan dasar yang semacam itu, maka nantinya yang akan diperoleh itu adalah tidak ada ketakutan. Dia nggak akan kecewa karena dia tahu kita cuma menjalankan gitu. Nah, oleh karenanya ini filsafat daripada ayat ini sangat besar buat kita di dalam keseharian kita. Di mana ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana akan aku sampaikan suaraku kepada seluruh manusia?" Allah Ta'ala memerintahkannya untuk laksanakan saja kewajibanmu dan aku akan menyampaikan kepada mereka semuanya. Subhanallah, begitu terucap kata-kata si Ibrahim memanggil semua manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan tawaf di Ka'bah itu, maka Allah menyampaikan suara yang satu saja suara Nabi Ibrahim itu disampaikan kepada seluruh manusia, baik yang hidup maupun yang belum hidup. Jadi sampai ke alam arwah pun itu disampaikan. Nah, oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya, maka siapapun di antara kita sudah pernah mendengarnya di alam arwah. Barang siapa yang menjawabnya, maka dia akan haji. Yang tidak menjawab, dia tidak akan haji. Kalau dia jawab sekali berarti haji sekali, kalau dua kali berarti dua kali, kalau tiga kali berarti tiga kali dan seterusnya. Nah, semoga kita termasuk yang menjawab eh, panggilan Nabi Ibrahim tersebut. Oleh karenanya di situ tatkala kita melaksanakan ibadah haji, maka yang selalu disunahkan untuk diucapkan ketika sudah kita berehram adalah talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Nah, panggilanmu lewat siapa? Lewat Nabi Ibrahim itu. Nah, oleh karena di sini, oleh karenanya di sini maka kita harus ingat, jadi segala sesuatu di dunia ini itu bukan menurut kita sama sekali. Jadi kita ini harusnya belajar banyak pengalaman kepada bermacam-macam orang, baik yang sudah tua itu banyak pengalamannya, atau yang kaya banyak pengalamannya, yang miskin banyak pengalamannya. Jadi semua orang punya pengalaman masing-masing. Kalau kita lihat, kita belajar daripada yang dulu-dulu yang sudah terjadi itu. Subhanallah. Kita kadang-kadang melihat segala sesuatu itu bukan tidak bisa direkayasa. Jadi semuanya itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan rezeki, nasib ataupun apapun itu, semua itu ditentukan oleh Allah taala. Oleh karenanya Allah taala mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Namanya kemuliaan itu Allah yang menentukan, bukan kita. Walaupun kita jaga image, jaga wibawa dan sebagainya, kalau Allah nggak ngasih wibawa nggak bakal wibawa. Walaupun kita berusaha dengan semaksimal mungkin berpakaian dengan cara ulama dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak memberikan gobul, maka tidak akan diterima oleh masyarakat. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Nah, oleh karena itu salah satu contoh buktinya bahwasanya haji itu merupakan sebuah e, panggilan kalau sudah dijawab ya dia akan datang. Mau punya uang nggak punya uang, mau status sosialnya bagaimana tetap dia akan datang. Ambil satu contoh terakhir ini saya punya kakak Habib Zen itu kemarin itu yang di cancel itu sudah banyak sekali ribuan bahkan puluhan ribu yang sampai jadi masalah di travel travel itu kemarin itu Habib Zen satu bulan sebelum haji dipanggil sama gurunya Zaid Ahmad dia berangkat sama Ustaz Ahya Ulumuddin sama empat orang akhirnya sudah tutup semuanya sudah tutup nggak ada ini kita sudah berusaha dapat visa tapi nggak dapat. Sudah. Akhirnya subhanallah empat hari sebelum tanggal 6 sudah penutupan penerbangan terakhir. <laughs> Tiba-tiba malam harinya di ditelepon apa visanya sudah keluar dan dia berangkat. Yang lainnya mundur semua, ini yang nggak nggak siap-siap. Jadi Habib Zain ini mau berangkat ke Jakarta untuk menghadiri suatu undangan nggak tanya dapat telepon mau berangkat jadi nggak sempat pergi balik ke Bangil dulu langsung dari Jakarta seberangkat berangkat nah, itu. jadi bukan bukan bukan di apa bukan diusahakan bukan tergantung pada status sosial dan sebagainya itu contoh yang pertama yang kedua saya punya tetangga ini lebih aneh lagi gitu. dia itu adalah seorang tukang penjahit tukang jahit rumahnya itu dari gubuk Artinya kemampuan untuk melaksanakan haji sangat-sangat tidak mungkin. Subhanallah, dia bermimpi. Bermimpi sholat jamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini suatu keberuntungan yang semacam ini gitu. Usahakan kita itu cari sesuatu yang berkaitan dengan ini. Apakah bisa kita? Bisa. Karena Nabi SAW itu adalah Nabi yang rahmah. Apalagi bulan maulid sekarang ini. Kata Habib Ali Haji bulan Maulid itu bulan dibagi-baginya mimpi Rasulullah gitu. Nah, tapi bukan semua orang mimpi Rasulullah. Karena orang kalau sudah mimpi Rasulullah, maka kedua kepala orang tuanya itu akan diberikan mahkota nanti di hari kiamat. Jadi yang pertama. Yang kedua orang mimpi Rasulullah itu, maka dia itu akan terhitung seakan-akan telah menghatamkan Quran sebanyak 12 kali yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan katanya Ibn Hajar lagi, orang yang sudah eh, yang sudah pernah melihat Nabi SAW berarti dia itu akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan tidur kalau dia ahlinya di dunia bisa didapatkan itu kalau enggak waktu dia meninggal Rasulullah hadir atau nanti di pada mahsyar Rasul akan memberikan syafaat bagi jadi enggak gampang sesuatu yang sangat besar membutuhkan kepada pengorbanan yang besar juga sama seperti kalau kita mau tinggal mau nginep di hotel yang mewah ya harus keluar uang banyak sekarang hotel berbintang 7 itu paling murahnya itu 4 juta. Kalau suite-nya itu sampai 15 juta, satu bulan satu satu malam 15 juta gitu. <laughs> Nah, jadi kalau mau enak ya harus bayar yang banyak. Nah, makanya kan ini berkaitan dengan mimpi Rasulullah yang banyak menjadi harapan tapi kadang-kadang tidak diusahakan gitu. Cuma harapan saja. Ini keadaan zaman sekarang ini banyak orang yang mau bermimpi tapi nggak mau menggapainya dalam keadaan nyata. Jadi banyak orang berkhayal sekarang ini tapi tidak mau berusaha. Nah, jadi seperti ini. Ada satu orang datang sama kiai. Pak Kiai, saya ini ingin mimpi Rasulullah. Gimana caranya? Oh, gampang. Ya sudah, kamu tidur malam ini di rumah saya. Baik. Dikasih nasi goreng. Ada nasi goreng lewat dibelikan nasi goreng, kaki nasi goreng. Makan sampai habis. Kalau mau Rasulullah makan sampai habis. Oh iya Kiai, makan. Apalagi dia suka makan dia, <laughs> habis. Habis. Masalahnya nggak dikasih minum. Nah, nasi goreng kan panas. Panas di perut itu panas. Dia mau minum dari kasih minum. Mau minta nggak enak kiai ini <laughs> gurunya gitu. Akhirnya subhanallah dia ketiduran. Waktu tidur sebagaimana biasa kiainya tahajud dibangunin salat tahajud. Ketika dia bangun salat tahajud tanya, ah, gimana sudah mimpi Rasulullah? Belum kiai. Tadi mimpi apa? Mimpi minum katanya. Nah, <laughs> itu. <laughs> Mimpinya minum gitu. <laughs> Nah, jadi katanya kiai, kalau kamu ingin mimpi Rasulullah, jadikan semua usaha kamu untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Semua keinginan kamu untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan hati kamu itu penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah kamu itu bisa mimpi Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Pada waktu kamu sebelum tidur, kamu selalu pikiran kamu itu air, air, air kemana-mana air. Hanya datang air dalam mimpi kamu. Nah, usahakan bukan air yang ada dalam pikiran kamu, tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Ini Syafi'i ini namanya dia itu bermimpi sholat di belakangnya Nabi sholat isya. Dia sama satu orang di sampingnya temannya dia. Begitu dia selesai bangun tidur, dia senang gembira karena Rasulullah. Hanya dia pergi ke temannya itu, yang sholat jamaah sama Rasulullah sama dia itu dua orang. Itu. Hanya dia sampaikan, eh, tadi saya mimpi Rasulullah semalam kita sholat jamaah berdua. Gitu. Kebetulan temannya ini orang kaya gitu. <laughs> Subhanallah dia bilang senang dari sangi senangnya dia bilang tahun ini anak berangkat ya Bukan haji biasa, bukan haji reguler, tapi haji plus lagi. <laughs> Coba lihat, haji plus. Kan nggak mungkin loh kita daftar sekarang-sekarang juga berangkat itu nggak mungkin gitu. Akhirnya apa? Subhanallah waktu dia sampai kepada kita saya e, buka di kitab takbir mimpi. Ternyata disebutkan di sana orang kalau bermimpi ber, berjamaah bersama Nabi itu katanya pada tahun itu dia akan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita yang semacam itu insya Allah. Jadi kunci utama untuk kita bermimpi Nabi Muhammad SAW itu adalah kebersihan hati. Harus kosong di sini Jangan ada takabur, jangan ada ria, jangan ada dengki, jangan ada iri sama orang. Dia lihat orang lain, oh ini di bawah saya, merendahkan orang lain. Dia itu e, mengata-ngatai orang lain dan sebagainya. Ayo gimana om Rasulullah gitu. Jadi artinya kata, kata Imam Ghazali dalam kitabnya itu, beliau kata begini, berapa banyak di antara kaum muslimin yang baca selawat bermacam-macam, tujuannya bermimpi Nabi Muhammad SAW kan banyak itu. Bahkan Nabi sendiri kan mengajarkan kepada kita. Barang siapa yang membaca pada malam Jumat dan hari Jumat seribu kali dengan sigol salawat bentuknya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Itu yang waris dari Nabi, datang langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak seribu kali, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Ini, dia akan bermimpi melihat Tuhannya dalam tidurnya, atau nabinya, atau tempatnya kedudukannya nanti di surga. Jadi yang semacam ini Begitu pula yang disampaikan oleh para aulia, para ulama tentang sholawat ini bisa menyebabkan orang mimpi Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Dikatakan benar, benar, nggak bohong, nggak salah, benar. Yang salah kitanya. Kenapa demikian kata Imam Ghazali? Jadi Nabi Muhammad itu Nabi Rahmah. Ketika kita mengucapkan satu kali salawat saja, itu Nabi Muhammad SAW pasti membalasnya. Cuma kita saja tidak mendengar tatkala kita itu diminta atau mengundang Nabi, maka pasti Nabi datang. Cuma siapa kita? Kita harus lihat gitu, kata Imam Ghazali. Jadi Nabi SAW itu sebuah rohania yang terbentuk daripada nur Nabi nur nur nubuah atau nur Muhammad yang diambil daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nur itu berpapasan atau ber, berhadapan dengan hati yang kotor, maka itu hati itu akan hancur. Sehingga orang itu akan mati langsung bukan hanya mati aja tapi berkeping-keping Nabi. Nah, oleh karenanya Nabi Rasul Nabi Rahmah. Ini belum siap gitu. Nah, sehingga pak Sudah berkali-kali berminggu-minggu dia itu membaca tapi belum siap seperti yang diceritakan oleh Habib Ali Habsi di dalam kitabnya Kunuzus Sa'adah. Itu beliau cerita ada satu orang arif billah, dia berada di raudhah sedang membaca salawat. Ketika dia sedang membaca salawat dia tiduran. Begitu tiduran dia melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya itu berjalan keluar dari makamnya menuju kepada seorang anak muda. Kembali lagi, mau ke sana lagi, kembali lagi terus begitu, wirawiri. Akhirnya didekati oleh beliau ini. Beliau Allah, aku melihat engkau wirawiri. Apa gerangan yang hendak engkau lakukan? Katanya beliau. Akhirnya kata Nabi, Gal iya, aku ini hendak menemui cucuku itu dia itu cucuku. Dia membaca salawat karena ingin berjumpa denganku. Cuma yang ada di kantongnya itu mencegah aku sampai kepadanya. Bangun dia. Begitu dia bangun, subhanallah dia melihat di pinggirnya mimbar itu pas seperti orang yang di dalam mimpinya itu. Dia hampir, dia hampir ditanyakan, kalau kamu cucu Nabi? Iya, saya, saya cucu Nabi. Dari mana kamu tahu? Kamu baca salawat kan? Iya, saya baca salawat. Kamu membaca salawat tujuannya untuk bertemu dengan Nabi kan? Gal, iya. Dari mana kamu tahu? Galia, Saya bermimpi Rasulullah. Rasulullah itu sebenarnya mau ke kamu. Berapa kali dia itu berusaha mendekati kamu. Tapi yang di kantong kamu itu mencegah Rasulullah itu datang. Gitu. Akhirnya dia menangis. Dilihat di kantongnya itu ada rokoknya. Gitu. Nah, makanya. <laughs> Jadi kalau masih ada rokok, gimana mimpi Rasulullah gitu. <laughs> Ya harus dibuang dulu gitu. <laughs> Ini kan sunnahnya setan. Ya harus dibuang dulu gitu. Tapi kita yang nggak ngerokok itu gampang ngomongnya. Tapi yang ngerokok susah mau meninggalkannya gitu sampai saya sampai sampai saya pernah saya pernah bertanya pada orang yang ahli rokok atau ahli hisap lah gitu. <laughs> Kita kan ahli falak dia ahli hisap ya. <laughs> Jadi ahli hisap itu mereka mengatakan e, mana lebih baik? Kamu tidak merokok, tinggalkan rokok atau tinggalkan istrimu. Apa kata dia? ah saya tinggalkan istri. Nggak berhubungan badan lebih baik daripada nggak merokok Gitu. <laughs> Sampai gitu. Jadi memang emang susah. Tapi ya sedikit sedikit lah gitu. Jangan nunggu sakit dulu baru berhenti gitu. Ah, jadi eh, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili beliau mengatakan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa rasa ini. Tastahsinu tumbaka fifika wa tastahi bi an tastamilal miswaka. Kamu merasa bagus di mulutmu ada rokok dan kamu merasa malu kalau kamu depan orang megang siwak malu. Betul kan? Kenyataan kan itu. Coba kita jalan-jalan sambil pegang siwak, malu. Tapi kalau pegang rokok nggak malu. Nah, itu kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Uh, eh, Wakat wasyar'u thumma tibbu qad nahayaka an zakal adza wa bi fi'li zakat amaraka padahal yang namanya agama kedokteran sudah melarang daripada penyakit ini katanya falakam adata bihi nafisal mali law anfaqtahu ya sahifi ukhraka berapa banyak yang kau habiskan daripada harta yang kamu gunakan untuk membeli rokok itu andai kata itu digunakan untuk sedekah berapa yang kamu dapatkan katanya beliau Aturaka taf'aluhu wa jadduka hadirun? La walladhi min nutfatin ansyaka. Apakah kamu berpendapat dengan kamu merokok kemudian kamu bermimpi Nabi? Dan tidak. Demi zat yang menciptakan manusia, dia tidak akan bermimpi Rasulullah kalau orang masih gitu. Nah, itu katanya Rasulullah Satiri. Tapi bisa jadi, bisa jadi ya. Yang apa? Yang yang ngerokok ini orang wali juga membakar setan gitu. <laughs> jadi yang jadi husnudzon aja yang ngerokok ini masih masih masih bakar setannya dia gitu. Jadi ada masalah gitu. <laughs> Nah, jadi seperti itu. Jadi harus kita ini kalau ini rokok sesuatu yang didoain apalagi di batin gitu. Jadi harus bersih-bersih benar gitu. Jadi ada di antara mereka yang sampai bermimpi Nabi itu dalam satu hari itu sampai tujuh kali. Di antaranya Habib Hasan Syatir, eh, Habib Hasan e, Al-Bahar, Habib Ahmad bin Hasan Attas dan sebagainya. Itu hampir setiap tidur dia mimpi ya Rasulullah. Dan itu juga diprakarsai oleh pendahulunya Imam Malik. Imam Malik itu setiap malam mimpi Rasulullah. Setiap tidur mimpi Rasulullah. Gitu. Bagaimana tidak? Beliau seumur hidupnya selama di Madinah dan dia hidup di Madinah itu nggak pernah pakai sendal nggak pernah. Walaupun panasnya bagaimana nggak pakai sendal. Walaupun dinginnya bagaimana nggak pakai sendal. Kenapa? Menghormati dia mengatakan setiap tanah yang ada di Madinah pernah dipijak oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk menghormatinya dia nggak pakai sendal. Dan seumur hidupnya dia nggak pernah tidur di atas kasur nggak pernah, tapi tidur di bawah. Dan nggak pernah dia naik ke lantai itu nggak pernah. Menghormati Takut sampai kalau berada di yang berarti dia lebih tinggi daripada makamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dia mau membacakan hadis Imam Malik ini, maka beliau itu mandi dahulu. Kalau ada orang tanya hadis, tunggu dulu, dia mandi dulu. Mandi dulu pakai pakaian yang rapi, dia bakar dupa, baru dia itu menyampaikan hadisnya Nabi SAW. Jadi sangat-sangat memuliakan, menghormati. Dalam kesehariannya, dalam pikirnya selalu Nabi, Nabi, Nabi, Nabi. Sehingga pantas jika seumpama dia itu setiap malam itu belum mungkin Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang kayak gini loh. Yang dikatakan kebahagiaan dunia itu seperti ini. Nah, kalau orang urusan dunia punya harta banyak, pusing itu kesian dia. Makanya harus ada satpamnya, harus ada apa, asistennya dan sebagainya. Karena pusing dia. Nah, tapi orang yang dekat kepada Allah Taala, dekat pada Nabi Muhammad, nyaman. Dunia yang ikut, mau butuh apa mereka menyiapkan, jadi raja beneran gitu. Sementara dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itulah banyak orang sekarang ini yang tertipu disangkanya kehidupan ini adalah kehidupan yang berkaitan dengan dohir padahal tidak sama sekali tapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kalau berkaitan dengan rohaniyah atau berkaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu batin bukan sifatnya dohir itu. Oleh karenanya Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an berfirman dalam Al-Qur'an ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Jadi mereka yang pan, yang mereka pandang saja itu adalah yang dohir saja yang nyata-nyata, yang tampak oleh mata. Bahkan sekarang ini dibedakan antara orang alim yang kaya sama orang alim yang nggak kaya itu lebih dihormati orang alim yang kaya gitu. <laughs> Yang nggak kaya, kaya kurang dihormati. Gitu. Nah, saya pengalaman itu kalau dakwah itu. Kalau saya datang itu pakai serena gitu, dihormati. Tapi yang datang satunya itu pakai hijab, pakai carry, kurang dihormati gitu. <laughs> Kesian kan ya itu. Subhanallah ya. Jadi Alhamdulillah juga kita punya, jadi biar lebih dihormati, tambah dihormati, tambah masuk apa yang kita sampaikan gitu. <laughs> Nah itulah, jadi orang-orang sekarang seperti itu. Makanya Allah Ta'ala Nabi SAW di, di antara hadisnya yang disebutkan kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman tidak pantas untuk para ulama kecuali kekayaan. Kenapa? Karena pada saat itu zaman itu menuntut mereka seperti itu. Nah, jadi kalau semua kiri atau miskin, ah ya, dia aja miskin, dia itu ngajak-ngajak karena miskin dia gitu. <laughs> Dia menyalurkan kebaikan karena dia nggak punya gitu lah. Nah, orang sekarang itu sampai seperti itu gitu lah. Di akhir zaman ini nah, alhamdulillah eh, apa? Jadi semoga kita bukan termasuk orang yang semacam itu, tapi justru termasuk orang yang merasa tidak butuh kepada sesuatu apapun. Oleh karenanya, sebelum menjadi seorang alim, sebelum menjadi seorang dai, dia itu harus benar-benar mempunyai keimanan bahwasanya namanya rezeki nggak bakal kemana-mana, nggak bakal luput. Allah Taala itu sudah tentukan. Jadi sebelum kita keluar sudah tentukan. Jadi jangan khawatir alladzi li ghairik lam yasil ilaik waladzi gusim lak hakim jadi nggak usah nggak usah kita repot-repot mau ngerebut sana rebut sini usah biasa aja jalan aja nanti pada waktunya Allah telah menyediakan jadi itu sudah hampir semua di antara kita yang mendengar ini pasti mempunyai pengalaman sendiri yang berkaitan dengan e, rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat-sangat menggelikan tatkala ada satu orang datang kepada saya saya ini mau tanya sesuatu. Dimana pertanyaan saya ini saya sudah tanyakan kepada banyak orang, tapi saya nggak puas, Di Gimana pertanyaannya? Bagaimana saya bisa yakin bahwasanya sebenarnya Allah yang memberikan rezeki itu? Gitu? <laughs> Nah, akhirnya ente umurnya berapa? Saya katakan kepada dia, 35 tahun. Loh, terus selama ini siapa yang ngasih rezeki? Selama ini siapa yang ngasih rezeki gitu? Akhirnya dia, iya ya gitu <laughs> Baru dia paham loh. Jadi selama ini anak kadang-kadang ada kerjaan, nggak ada kerjaan beb. Nah, terus siapa yang ngasih makan sebentar selama ini? Eh, ini nggak ada kerjaan tapi bisa makan, ada kerjaan bisa makan, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih kerjaan semuanya itu? Nah, jadi ternyata itu semuanya kembali pada Allah SWT. Nah, seperti kita mengajar sekarang ini, Alhamdulillah yang mengajar yang juga yang belajar dapat pahala sama-sama. Itulah keajaran Allah SWT. Jadi as sami wal mutakallim fil ajri sawa kata Nabi Muhammad SAW. Yang berbicara, yang mendengarkan sama saja pahalanya. Nah, jadi yang enak justru e, pendengar karena dia nggak ngeluarkan energi. Makanya kita supaya seimbang, nah, kita ada minumannya gitu. Jadi seimbang gitu. <laughs> Nah, jadi kan capek kalau kita nggak ada minumannya begitu. <laughs> Nah, jadi seperti itu. Jadi ternyata Allah Ta'ala itu adil, sangat adil. Kalau kita melihat segala apapun. Jadi kenapa saya bisa berada di sini? Karena saya belajar. Saya banyak belajar pada orang-orang besar, guru-guru saya, Habib Zain, Salim Syatiri, Yahya Umar bin Hafid dan sebagainya daripada ulama ulama besar. Alhamdulillah saya dapat ilmu gitu. Nah, siapa yang memberikan kesempatan saya belajar kepada mereka? Siapa yang menyediakan uang sehingga saya bisa mempunyai sarana pergi ke tempat mereka? Siapa yang memberikan kecerdasan sehingga saya bisa menghafal? Nah, jadi semuanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nggak punya apa-apa. Oleh karenanya, camkan baik-baik apa yang selalu diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk disampaikan ke, eh, sampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW melalui Nabi kita Muhammad SAW yaitu apa la haula wala quwata illa billah nggak ada upaya nggak ada kekuatan hanya milik Allah walaupun kamu usaha walaupun kamu berupaya tapi kalau Allah tidak berkehendak nggak terlaksana nah jadi kalau kita bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan kita tenang gitu. nggak ada eh, nggak ada apa nggak ada kesusahan nah, cuma ya begitulah mengucapkannya itu gampang prakteknya susah gitu. Jadi kadang kita tahu ini ada Allah tapi susah betul ini cobaan luar biasa gitu. Nah, ini kadang-kadang susah untuk kita menghindarinya. Ya sudah, pokoknya kapan kita ingat kita sudah salah ya kita kembali pada Allah lagi. Karena Allah taala Maha Ghafur, Maha Rahim. Salah satu contohnya saya punya ayah ini pernah saya punya abah ini kan dari sabarnya luar biasa. Nah, kebetulan ini bulan Safar, bulan haulnya beliau ini. E Beliau ini nggak pernah menceritakan kejelekan orang nggak pernah. Jadi selalu kebagusan orang diceritakan. Walaupun beliau diapakan sama orang itu nggak pernah ceritakan. Sampai pernah Abu Habib Hasan ini mengabdi di salah satu pesantren di Jawa Timur ini sampai pesantren itu maju maju pesat dan dia beliau ini jadikan tangkanannya apa e, orang alim ini Ternyata setelah pesat maju pondok ini, Abuya difitnah. Saya punya abah ini, Abu Fatan itu difitnah, katanya mencuri, mengkorupsi e, uang koperasi. Dia ada-ada, saya punya abah nggak di koperasi gitu. Jadi sangat jauh kaitannya gitu. Aja difitnah karena ini adalah keluarga sama kiainya. Akhirnya sudah. Abuya saya punya abah ini datang kepada kiainya dengan baik-baik dia mengundurkan diri saja. Sampai pergi ke Bangil sini gitu. Sehingga pada waktu itu katanya Walidi ketika bercerita tentang segala sesuatu yang ditentukan Allah itu pasti baik. Sehingga apa? Kalau sumpama pada waktu itu ingat bagaimana kejadiannya, fitnahnya dan sebagainya, sakit betul luar biasa, sakit gitu. Kita sudah berusaha membesarkan pondok ini, tapi setelah besar pondoknya ternyata kita digitukan gitu. Tapi setelah kita rasakan akibatnya, maka kita bersyukur ya Allah, coba kita di sana terus. Nah, <laughs> maka yang namanya saya ini berada di Malang kali gitu. Nah, sekarang alhamdulillah ada di Bangil, bisa ada pesantren sendiri gitu. Nah, itu yang selalu dikatakan oleh Abu Yahya Hasan Baharu. Jadi semua yang ditentukan Allah itu terbaik. Tunggu aja waktunya. Ternyata ada kebaikan di. Yang penting kita itu harus berusaha menapaki jalan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita katakan, oh ini sudah takdir, ini sudah ditentukan. Jangan. Kalau itu sesuatu kebaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu kejelekan jangan, karena itu adalah suatu kekurang ajaran kita kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu taala. Karena kalau memang kita itu mau berargumen dengan ini adalah sesuatu yang ditakdirkan, kena kapan kita tahu jika ini takdir? Tahunya kan setelah kejadian bukan sebelum kejadian. Kalau setelah kejadian kita tahunya berarti kita yang bodoh. Bagaimana kita akan menyalahkan takdir? Orang kita tahunya setelah kejadian, sebelum terjadi harusnya kamu itu milih ini yang baik, ini yang gak baik. Kamu pilih yang baik. Tapi kenapa kamu pilih yang ini? Setelah terjadi baru kamu katakan ini takdir. Nah, ini kan suatu kesalahan dan kebodohan orang itu gitu. Nah, jadi kalau untuk kebaikan kita katakan itu dari Allah, tapi kalau seumpama suatu kejelekan kita katakan ini dari kita. Itu karena kesalahan kita. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita di dalam uh, firmannya "Wa idza Faham? Wa idza maritu fa Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Kenapa kok tidak dikatakan dan kalau aku dijadikan oleh Allah taala sakit atau akan Allah memberikan aku penyakit, maka Allah pula yang menyembuhkan. Kenapa tidak katakan seperti itu? Nah, itu termasuk adab. Jadi yang tidak baik jangan dinasbahkan kepada Allah, tapi yang baik kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk haji ini. Semoga kita termasuk yang ditakdirkan Allah Taala untuk melaksanakan ibadah haji. Karena yang namanya e, kekayaan itu tidak menjamin. Yang namanya haji itu adalah suatu panggilan. Jadi kalau sudah ada panggilannya pasti kita akan sampai. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Dasar daripada agama Islam itu ada lima. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat dan yang kedua adalah melaksanakan salat lima waktu. Wa ita'iz zakat dan melaksanakan kewajiban zakat. Wa hajjil bait dan melaksanakan ibadah haji. Wa shami Ramadan dan berpuasa bulan Ramadan. Inilah rukun Islam. Jadi termasuk melaksanakan ibadah haji. Wa qala alaihi salatu wassalam man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi ta'ala Semalam lam yahud fala alaihi an yamuta in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Kata Nabi, barang siapa yang punya bekal dan kendaraan yang bisa menyampaikannya ke rumah Allah, kemudian dia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya. Kalau mau dia meninggal dalam keadaan Yahudi, kalau mau dia meninggal dalam keadaan Nasrani waliyadzubillah. Ini adalah sebuah ancaman ya bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi dia tidak melaksanakannya juga. Nah, jadi kata Nabi Sallam di sini, Manza, man, malaka zadan warahilatan tuballighuhu. Jadi barang siapa yang punya biaya untuk menyampaikannya ke melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya sudah wajib. Jadi sekarang ongkos haji reguler itu berapa? 35 ya? 35 juta. Jadi kalau sekarang sudah ada uang 35 juta, mulai saat ini sudah wajib. Gitu. Kalau dia itu nggak niat, maka hukumnya setiap harinya dia berdosa. Kalau dia mati, mati dalam keadaan fasik. Dan nggak boleh diakhirkan ke tahun berikutnya. Harus tahun itu juga. Kecuali kalau seumpama ada kendala yang diakui oleh syari seperti sekarang. Jadi karena kuotanya itu nggak mungkin melebihi daripada yang sudah ditentukan. Nah, sehingga apa? Berarti itu adalah sebuah kendala yang diakui dalam agama. Maka tidak wajib dia itu memaksakan diri melalui negara lain dan sebagainya. Tidak. Nah, tapi dia sudah stor dulu. Kalau sudah store berarti nggak wajib, berarti nggak dosa gitu. Kalau dia mati mati dalam keadaan e, tidak bermaksiat. Nah, kenapa? Ini masalahnya banyak orang nggak paham gitu. Kenapa dikatakan Nabi SAW kalau dia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani dari saking besarnya dosa mereka mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakan. Jadi begini, kalau dia meninggal dalam keadaan sudah berkewajiban haji tapi dia belum melaksanakan juga, berarti dia meninggal dalam keadaan bermaksiat dengan maksiat yang besar. Sehingga apa? Dia terhitung fasik. Jadi mulai dia itu berkewajiban melaksanakan ibadah haji, mulai tahun itu berarti dia itu terhitung fasik gitu Kalau dia meninggal dalam keadaan e, tidak melaksanakan ibadah haji. Sehingga apa? Seluruh kesaksiannya yang berkaitan dengan wajibnya bersaksi dalam agama Islam itu tidak diterima dari dia. Kalau seumpama dia pernah bersaksi dan saksinya cuma dua untuk suatu pernikahan, pernikahan itu menjadi rusak dan harus diulangi lagi. Nah, gitu. Jadi berkaitan dengan banyak hal. Gitu. Nah, oleh karenanya, jadi kalau sudah kita punya uang 35 juta aja sekarang ini, saya punya uang tapi rumah bentuknya investasi harus jual. Kalau bukan kita tempati harus jual, tanah harus jual. Gitu. Karena itu adalah sebuah harta yang bisa diuangkan. Nah, kalau semama belum laku juga, saya sudah niat mau mau jual tapi belum laku juga. Ya udah tunggu sampai dia laku, wajib dia melaksanakan ibadah haji itu. Jadi nggak boleh uh, apa banyak kan orang-orang sekarang ini uh, jadikan modal dulu, putar dulu, dikembangkan dulu. Nah, ini nggak boleh itu. Jadi mulai saat dia sudah ada uang lebih 35 juta, mulai saat itu juga, mulai tahun itu juga berarti dia berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah dia berkewajiban melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, nah berarti kalau dia tidak niat, tidak nyetor, berarti mulai tahun itu dia dosa, dosa terus. Berapa dia numpuk dosa itu? Nah, jadi naudzubillah. Nah, jadi beruntung bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dan berhati-hatilah bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji dan berdoalah bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah taala Maha mulia. Jadi Allah taala itu Maha adil kalau kita melaksanakan sholat Jumat aja. Itu adalah haji bagi para fakir miskin. Ini sudah sudah cukup sama seperti haji. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah seperti yang diajarkan Nabi SAW, misalnya kita sholat subuh jamaah, asalkan sholat subuh jamaah. Sudah itu kita tidak meninggalkan tempat kita sholat. Kita berzikir pada Allah. Itu syarat yang ketiga, berzikir pada Allah. Sampai waktu isyrok. Kemudian kita sholat dua rakaat. Apa kata Nabi SAW? Dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan mendapatkan predikat sebagai orang yang melaksanakan haji yang mabrur, yang mabrur, yang mabrur. dia kali. Kalau kita bisa melaksanakan itu setiap hari berapa kita haji? Berapa kali kita haji? Lalu kata Nabi SAW, kalau seumpama kita meluaskan kesusahan seseorang itu lebih baik daripada haji yang diterima. Nah, coba. Nah, jadi kadang-kadang kita terlalu terobsesi dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Yang namanya haji kan beda, ada namanya juga diganti kadang-kadang kan. Nama saya misalnya Darwis, sekarang sudah jadi Abdurrahman atau Ismail. Kenapa? Ini nama haji saat Namain dulu Darwis gitu. Nah, ini, ini jadi untuk cari semacam itu, bahkan ada kadang-kadang orang Madura dan yang lainnya juga <laughs> itu katanya kalau kalau haji sudah pakai songkok putih kemudian nggak dipanggil haji marah dia terus saya ini sudah haji mahal haji ini gitu <laughs> jadi hajinya karena itu akhirnya gitu nah, jadi eh, jadi berkaitan dengan dohir saja gitu nah, oleh karena itu kadang-kadang orang-orang yang di desa itu itu sampai jual lahan sampai utang sana utang sini untuk melaksanakan ibadah haji Nah, oleh karenanya itu tidak patut untuk dilaksanakan dan juga tidak patut dilaksanakan seperti ini sekarang ini. Banyak sekarang ini mereka yang melaksanakan ibadah haji memaksakan diri gitu. dengan kita mengundang memang sudah e, eh, kita mengundang selamatan sebelum melaksanakan ibadah haji dan juga setelahnya tasyakuran itu namanya yang sebelumnya selamatan di dalam perjalanan yang setelahnya tasyakuran nah tapi yang menjadi masalah bukan yang ini yang jadi masalah hadiahnya ini loh oleh-olehnya ini loh itu kadang-kadang oleh-oleh itu untuk menyediakan oleh-oleh itu ambil utang ke sana sini Nah, ini budaya yang semacam ini harus ditiadakan. Kalau dia orang mampu nggak apa-apa. Kalau orang nggak mampu, seperti tadi yang saya ceritakan itu tetangga saya itu, dia berangkatnya saja diberangkatkan. Kalau harus dia menyediakan hadiah, berapa dia harus utang lagi nanti ke, ke orang lain itu. Nah, jadi yang semacam ini budaya yang semacam ini kita harusnya tinggalkan. Artinya tidak usah malu-malu, nggak -malu, usah masakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan banyak oh, nanti kalau semua kita nggak ngasih oleh-oleh sama mereka, nanti nggak enak, nggak jadi kataan orang. Nggak usah didengarkan yang semacam itu. Al Habib Abdullah Haddad sahibul, kitab ini beliau mengatakan man balan nas mata ghamman. Man balan nas mata ghamman. Kalau selalu dipikirkan orang terus, akhirnya matinya sumpah. Karena apa? Kita baik, kita nggak baik tetap jadi omongan orang. Ya kan? Lihat bagaimana Sayyidina Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Di mana beliau mengatakan kamu itu baik atau tidak baik diomongkan orang. Ridhonya orang itu sesuatu keinginan yang tidak mungkin kita raih. Kita mau semua orang ridho kepada kita, nggak mungkin. Pasti ada yang nggak suka pada kita. Pasti ada yang bicarakan kita, pasti gitu lah. Nah, ambil satu contoh katanya Lukman, katanya Lukman pada anaknya, ayo kita pakai kuda ini. Kamu naik kuda. Katanya dia naik, ayahnya yang menuntun. Orang bicara, oh kurang ajar itu. Masa anaknya di atas, ayahnya yang di bawah gitu. Ya sudah nak, nak kamu turun aja. Aku yang di atas. Ya di atas, anaknya nuntun. Ada lagi yang ngomong katanya, oh itu kurang ajar itu. Gimana sih orang tua? Kok nggak sayang sama anaknya? Anaknya di bawah suruh nuntun. Gitu. Aduh. Nah, Akhirnya apa? Ya sudah, kamu naik aja dua. Jadi berdua aja. Ada juga yang ngomong, oh itu ya pasti orang itu nggak tahu kasihan sama hewan. Masa hewan satu dinaik orang dua? Gitu. Jadi nggak ada apa-apa terus, jadi omongan terus. Nah, jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama itu tidak bertentangan dengan agama, biarkan saja mau mau orang mau bicara apa terserah. Emang kita digaji sama mereka, kita digaji mereka, buat apa kita malu sama mereka? La kalifullah nafsan illa usaha. Jadi sebisanya kita. Kalau kita mampu ya udah kita kasih hadiah. Nggak mampu ya sudah. Maaf saya nggak bawa apa-apa. Ini zam-zam. ada zam-zam itu paling afdolnya hadiah. Dan doanya orang yang haji itu harusnya bukan mereka yang memberikan hadiah yang berandalkan hadiah, tapi mereka memberikan uang kepada mereka kepada yang yang haji itu. Kenapa? Doanya itu loh. Doanya itu kalau dia minta itu dikabulkan. Nah, jadi kesempatan kalau kita datang, makanya kalau kita datang supaya nggak malu, orang yang haji itu bilang saya datang mau minta doa, nggak minta hadiah gitu. Nah, jadi biar enak sama orangnya itu. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu untuk oleh-olehnya saja, untuk bikin apa, bikin pestanya sama oleh-olehnya. Itu lebih besar daripada ongkos hajinya. Kalau orang desa itu. Gitu. Nah, jadi lain yang nyambut, itu yang nyambut yang pakai, yang pakai motor itu bensinnya itu per motor dua puluh ribu. Nah itu di Madura seperti itu. Nah tahu Madura sini nggak tahu itu. <laughs> nah kita Madura sini termasuk. <laughs> nah, jadi jadi akhirnya kalau yang semacam itu dilaksanakan menjadi budaya, maka akan banyak terjadi keterpaksaan di antara masyarakat. Jadi dalam hal ini lebih baik kita tidak usah memaksakan diri. Jadi jadilah kita sendiri. Nggak usah kita jadi orang lain. Inilah kita. Biasanya kita semacam ini. Inilah kita. Inilah kemampuan kita. Gitu. Oleh karenanya yang namanya eh, apa ber, memaksakan diri dalam kebaikan itu hukumnya makruh. Dalam kebaikan makruh apalagi dalam bukan dalam kebaikan. Gitu. Jadi dalam kebaikan pun itu makruh. Jadi nggak usah memaksakan diri sebisanya sehingga kalaupun kedatangan lagi atau ke e, berikutnya dia itu gampang untuk melaksanakannya. Tapi kalau sudah memaksakan diri dari pertama, yang kedua pasti akan terpaksa. Gitu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita yang ada di sini ditakdirkan Allah Ta'ala sebelum meninggalnya Untuk melaksanakan ibadah haji Yang sudah melaksanakan ibadah haji ditakdirkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji Dan yang sudah melaksanakan ibadah haji semoga Pengaruh daripada haji yang sudah mabrur itu tertanam dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah SWT, lebih takut kepada Allah Taala, lebih bermoral dengan moral yang baik, dan menjadi orang-orang yang lebih yakin dan beriman kepada Allah Ta'ala sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar diteladani oleh masyarakat sehingga kita termasuk yang berpredikat sebagai haji dan juga orang yang melaksanakan ibadah haji itu dalam kesehariannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah Taala dengan rahmatnya. Dan semoga kita semua semua termasuk yang ditetapkan Allah Taala kita tidak keluar dari tempat ini kita ditetapkan sebagai hamba-hambanya yang ditetapkan akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah Begitu pula anak keturunan kita, tetangga kita, semua kaum muslimin dan semoga kita semuanya berkat niat kita yang baik hadir di majlis taklim ini majlis Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat diturunkan kepada kita, keberkahan diturunkan kepada kita, berada dalam rumah kita, berada dalam tempat usaha kita, sehingga kita menjadi tenang menjalani kehidupan ini, jauh dari segala macam fitnah, jauh dari segala macam uh, apa apa yang yang kita tahukan di dunia ini dan ala hadirin ya kunatan salihah wa ala wa wasaluna salih al-fatihah